Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nasta'gfiru wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min a'malina may yahdihillahu fala wa may falahadiyala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman kasira. Kita memuji dan memuji Allah taala. Kita bersyukur atas limpahan nikmat dipertemukan di masjid dari masjid masjidnya Allah taala. Semoga pertemuan kita pertemuan yang mubarakan diberkahi dan Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat kita dari diterimanya amal. Maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah risalah Tarbiyatul Abna fi Zamanil Fitan. Salah satu risalah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Yahya Al-Hadadi dan beliau pernah hadir mengisi daurah ilmiah waktu itu dan beliau menulis sebuah risalah yang beliau sampaikan Barakallahu fikum dengan judul Tarbiyatul Abna fi Zamanil Fitan. Pendidikan anak pada zaman fitnah. Judul ini penting Bahkan perkara yang sangat penting bagi kita salafiyin yang ingin memiliki penerus kebaikan yang diteruskan oleh putra-putrinya dari amal soleh maka beliau memberikan mukaddimah lalu setelah itu mengingatkan nikmah Allah Azza wa Jalla atas hambanya berupa al-abna. Nikmat berupa anak. Anak adalah hibah. Pemberian yang Allah berikan atas kita. Beliau berdalil dengan surat Asyura 49 sampai ayat ke-50. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu may yahabu lima yasha inathan wa yahabu lima yasha'u zukur Allah berfirman, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu lima yasha inatha. Juga Allah anugerahkan hibah berupa anak perempuan. Lima yasha bagi orang yang dikehendaki wa yahabu lima yasha uzukur dan Allah berikan anak laki-laki bagi orang yang dikehendaki. Au yuzawijuhum zukronan wa inatha. Atau Allah anugerahkan anak berpasangan. Diberi anak laki dan diberi anak perempuan. Lengkap. dan Allah menjadikan ada di antara kalian yang mandul, tidak punya anak. Ayat ini dijelaskan oleh Imam Ishak ya, Ishaq Qala Ishaq nazalat hadhil ayah fil anbiya summa amat Ayat ini turun asalnya berkaitan dengan para nabi lalu bersifat umum. Di antaranya maksudnya di antara nabi ada yang diberi anak albanat. Diberi anak perempuan semua yang tidak ada lakinya. wahwa Lut. Lut abul banat. Lam yulad lahu zakar. Tidak diberi anak laki-laki. Wa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lam yulad. Tidak diberi anak kecuali anak laki saja. Tidak diberi anak perempuan. Wa huwa abul aulad. Wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida sinfan diberi jenis anak laki-laki Ibrahim, Qasim dan juga diberi anak wanita Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Dan ada nabi yang tidak diberi anak Yahya bin Zakaria. Itulah empat golongan para nabi. Walaupun ayat ini kata Ishak asalnya berkaitan dengan mereka para nabi, tapi amat lalu bersifat umum. Artinya di antara kita juga nasibnya ada yang seperti itu. Ada di antara antum yang anaknya perempuan semua? Ada? Ada? Ada. Ada yang anaknya laki semua ada? Ada. Ada yang laki dan perempuan? Ada. Ada yang tidak punya anak? Ada. Anda bukan nabi. Tapi demikianlah. Ada yang seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau begitu, fabayanallah Allah Allah terangkan dalam ayat ini anal aulad hibatun wa ni'mah minhu. Dalam surat Asyura ini menunjukkan bahwa anak itu hibah. Hibah itu apa? Pemberian. Nah, dan ni'mah. Waladhi yarzuqu may yasha bi ni'matil walad. Dia zat yang memberi rezeki anak. Wa huwa idza syaa idza yamna' ala muqtada hikmatih. Termasuk hikmahnya Allah apa itu? Orang tidak diberi anak. Wa ala muqtada ilmihi dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari ilmunya. Jadi yang diberi anak itu nikmah. Kalau itu nikmat berarti ada kebaikannya. Ya. Kalau itu nikmat berarti ada apanya? Kebaikannya. Harus disyukuri. Kalau diberi mobil nikmat bukan? Nikmat. Diberi anak? Nikmat. Senang mana diberi mobil dan diberi anak? Eh? Kadang ada orang yang merasa nikmat kalau dapat mobil dok. Punya anak, udah diurusi. Kalau sama mobil itu dicatat tanggal ganti olinya, Pak. Ya enggak? Tanggal sekian, bulan sekian, kilometer sekian dijaga benar, ganti oli. Bukan cap mesinnya. Tapi kadang sama anak kurang open. Jadi perhatikan. Sholat dulu. Sedang apa anak sudah. Barakallahu Padahal nikmat anak jauh lebih besar manfaatnya dari nikmat apa? Mobil. Disuruh mandikan anak saja sama uminya itu bagian umi. Allah Ustaz. Padahal itu nikmat yang harus disyukuri. Maka Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nahl 72. Allah berfirman, Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajika banin wa hafadha Dialah Allah yang menciptakan dari diri kalian pasangannya kalian. Siapa pasangan kita? Istri kita. Allah jadikan Jadikan atas kalian pasangan kalian dari diri kalian. Bukan dari bangsa jin. Eh, dan juga Allah Ta'ala jadikan min aswajikum banina wa hafadah. Allah jadikan dari istri kalian itu anak. Dan juga cucu. Hmm, setelah punya anak, anaknya punya anak, namanya apa? Cucu. Hmm. Kalau antum sudah punya anak, anaknya punya anak. Anak antum, namanya cucu dan antum berubah status. Jadi apa? Bah. Jadi itulah nikmat anak dan itu nikmat cucu. Antum lebih senang dipanggil mbah atau bapak? <laughs> Tergantung Pak Ustaz. kadang kata orang, wah saya sudah dipanggil mbah, seneng banget Pak. Iya, senang dia dipanggil mbah. Tapi ada juga yang marah, jangan panggil mbah, saya masih muda. Bapak bisa tambah sih. Hal nah, itu nikmat lah. Intinya nikmat semuanya. Warzaqakum minat thayyibat lalu Allah berikan dari itu juga thayyibat, rezeki yang thayyib. Yang halal. Setelah diberi istri, itu nikmat. Allah ciptakan untuk kalian istri, lalu diberi anak, diberi cucu. Juga diberi apa? Rezeki yang thayyib. Afabil batili yu'minun Wa bi ni'matillahi yakfurun. Allah tanya. Allah bertanya bukan tidak ngerti jawabannya. Allah sudah ngerti jawabannya. Namanya istifham ingkari. Dalam bahasa Arab, istifham ingkari. Berarti maksudnya apa? Allah bertanya untuk mengingkari orang yang tidak menjadikan rezeki itu diatasnamakan, disandarkan kepada Allah. Diberi rezeki ikan, malah keyakinannya, oh ini rezeki dari Nyiloro Kidul. Yungkir nikmat Allah. Makanya ingkari, apa bil batil minun? Apa dengan kebatilan kalian beriman? Dan dengan nikmat Allah itu kalian itu kufur wa ya'buduna min dunillah lalu kalian beribadah berdoa kepada selain Allah ma la yamliku lakum rizqa berdoa kepada sesuatu yang tidak menguasai rezeki kalian karena rezeki kita dari tangan Allah bukan di ubun-ubun mereka para berhala-berhala bukan famtanallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah dalam ayat ini kata Syekh, Allah anugerahkan ala ibadihi bi ni'matil azwaj. Allah anugerahkan beberapa nikmat. Yang pertama, bi ni'matil azwaj. Diberi nikmat pasangan hidup. Dapat istri itu nikmat loh ya. Berapa banyak anak orang mencari istri kemana-mana gagal terus ya sampai keluar Jawa tidak dapat nah sana yang belum jodoh Hati nikmat, walbanin juga nikmat anak iya Wabi nikmatil aulad fahum nikmah nikmat anak itu nikmah wa min wujuhi nikmah fiha annahum zinah kata syekh anak di samping itu nikmat juga perhiasan. Sebagai apa? Perhiasan bihadil di dunia. Nikmat anak yang pertama sebagai hiasan kehidupan dunia. Dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banun hayat hayati dunia. Anak harta itu perhiasan hidup dunia. Rumah sepi, Pak. Kalau tidak ada anak, eh, nangis. Rumah kok sepi temen, tidak ada anak ya. Ada anak sedang ngapalin Quran. Nyes, ya enggak? Itulah perhiasan anak. Suyina linas hubus syahawat minanisawal banin diciptakan, dihiasi di jiwa manusia itu mencintai istri dan anak. Hak ada. Yang kedua, wanahum di samping anak sebagai nikmah, yang kedua sebagai perhiasan hidup dunia. Antum sudah punya istri. ad mata kesenangan. Wa khairu mata'iha Al-mar'ah Ternyata ada yang lain selain istri. Siapa itu? Anak. Punya istri solihah, lalu punya anak. Semakin apa? Lengkap. Anda lengkap dipanggil Pak. <laughs> Gitu? Iya. Sudah punya istri, Anda lengkap bapaknya fulan. Abu fulan. Yang berikutnya kata Syekh wa annahum aunun li abaihim wa ummahatihim. Nikmat anak sekaligus mereka juga sebagai aun, penolong bagi bapak, ibu, ya. Fahum farhah wa bahjah bisihorihim. Mereka di saat kecil sebagai kebahagiaan. Ya Seorang ibu bangga kalau bisa merawat anaknya. Insyaallah dirawat. Senang dia. Hmm. Seharusnya begitu ya. Hmm. Ibu yang baik kan bangga jadi ibu. Ibu apa? Ibu rumah tangga. Itu ibu yang baik. Dia bangga jadi seorang yang bisa merawat anaknya. Ini jerih payah saya. Dari semenjak lahir sampai sekarang saya yang merawat tanpa pembantu. Warnanya 10, Pak. Allah, hebat tentu. Salah dia bangga. Saya ibuin. Ibunya sang anak. Barakallahu fiik. Wa aunun fi kibarihim wa ba'da maut. Anak sebagai penolong bagi bapak ibunya di saat usia besarnya mereka. Masa kecilnya menjadi penyejuk mata, walaupun tukaran nangis, eh? nanti akur lagi, bermain lagi, adem. Kan gitu ya? Di saat kecil itu seperti itu dan saat besar bisa menolong antum. Hmm. Berapa banyak orang tua yang khawatir nanti saya tua siapa yang rawat? Hmm. Yang diharap-harap siapa? Ya kamu. Sekarang saya merawatmu, nanti kalau saya sudah tua, kamu yang saya harapkan merawat saya. Hakada. Menolong. Iya. Wa, wa ba'dal maut, bahkan yang akan menolong orang tua setelah orang tua mati. Hmm. Kalau bapakmu sudah mati, tolong saya doakan. Hakada. Kita kanu auladan wa dzurriatan sholihina kanu min asbabi istimraril amali sholihi. Makanya kalau anak-anak itu jadi anak yang solih, mereka menjadi sebab berlangsungnya amal soleh. Berlangsungnya amal soleh. Siapa yang meneruskan? Anak antum. Antum jadi muadzin di masjid ini. Nah. Eh? Muadzin itu amalan yang mulia. Sampai Umar itu kepengin jadi apa? Muadzin. Daripada jadi imam. Ya, muadzin, Masya Allah, pahalanya besar memanggil orang sholat. Suaranya orang belum datang, dia sudah apa? Di masjid. Yang paling pertama datang siapa biasanya? <laughs> yang pertama kali mengumandangkan kalimat takbir siapa? Muadzin sebelum imam insyaallah apalagi subuh kita masih tidur imam sudah Allah akbar insyaallah amalan mulia maka tentu amal soleh ini berharap ada yang bisa meneruskan ya maka anak yang soleh itu kata Syekh yang akan meneruskan amal soleh. Iya wa istimraril ajr was sawabi ba'da ayyukfala bil mauti juga anak yang soleh itu yang akan meneruskan pahala berlangsungnya pahala dari Allah Ta'ala setelah orang tua ditutup dengan mati hmm. pol-pole orang kan mati Bob setelah mati tentu ingin ada kebaikan yang terus mengalir untuknya. Kalau mau sholat tidak mungkin. Kalau sudah mati. Nabi bersabda, Iza mata ibnu Adam in amaluhu illa min salatin." Kalau anak Adam itu telah mati, terputus amal amalnya. Amal baiknya mandek. Illa kecuali tiga hal Wadakara min hadihis salasi. Lalu beliau menyebutkan salah satu tiga dari yang disebutkan. Waladun salih yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakannya. Fahada min bab yadkhul ilaika minhu al ajar ba'da mautik. Inilah pintu masuknya pahala kepadamu setelah kematianmu. Insyaallah. Namanya pahala kan kita kepengin terus menerus dapat nggak? Iya. Makanya kalau tahu itu pahala jangan mandik. Makanya mengatakan dalam hadis Aisyah, ahabul a'mal ilallahi adwamuha ingkola. Yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang apa? Langgeng, terus menerus. Walaupun sedikit. Antum baca Quran mungkin pas Ramadan dok. Akan lebih bagus kalau dibuka terus. Itu lebih baik. Ramadan aja kadang udah khatam ya. Tapi Masya Allah antum baca Al-Quran 5 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Terus menerus. Insya Allah lama-lama rampung. Maka yang paling dicintai. Yang terus. Menerus. Taklim. Terus menerus. Istimrah. Kenapa itu lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang banyak tapi sepisan tok. Ngaji tiga hari setahun sekali bar itu belas. Nah, itu udah bagus pak. Yang bagus istimrar terus bagus. dan itu lebih dicintai oleh Allah. Termasuk pahala pun kita ingin terus mengalir. Dan di antara asbab yang besar adalah fabi ni'matil abna awil banat ni'mah azimah jaliyah walakin mata tatimu hadhil ni'mah fil banin termasuk adalah nikmat anak. Makanya eh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Bagaimana nikmat yang namanya nikmat anak. Tak kala nanti dihadapkan di hari kiamat. Ya. Maka orang yang dulu belajar Quran, mengamalkannya, diberi hullah tajun min nur, mahkota dari cahaya. Dau'aha qadau'is syams. Cahayanya bersinar seperti matahari. Maka kemudian bapak ibunya pun dipanggil. Fayuqal. Maka bapak ibunya pun dipanggil. Dan diberi oleh Allah hullatan. Dua pakaian besar. Kebesaran ya. Pakaian orang besar ini. Ya. Maka katakanlah dia dipakaikan pakaian tersebut. Dia pun mengatakan. Bima kusina. Kenapa saya diberi pakaian di surga sebagus ini? fayuqal bi akhdi waladika waladikuma al-Qur'ana. Ini dengan sebab anakmu yang telah mengambil Al-Qur'an. Maksudnya sebab anakmu dulu belajar beramal Al-Qur'an maka engkau pun diberi oleh Allah pakaian seperti ini. Rawahu Ahmad wa Ibnu Syaibah Ad-Darimi wal Hakim wa qala al Hakim hadisun sahih ala di Muslim <coughs> sehingga nikmat anak kembali nikmat yang besar manfaatnya sekalipun kita telah meninggalkan dunia ini namun bagaimana supaya memiliki keturunan yang thayyibah Inama tatimu idza kanu dzurriatan thayyibah dzurriatan shalihah Falaysa sya'nu ayyuludalak waladun. Perkaranya di sini bukan sekedar engkau punya anak. Wa antuhabalaka bintun atau sekedar engkau dianugerahkan anak perempuan. Innama sya'nu an takuna hadhihi dzurriyah thayyibah. Namun yang menjadi permasalahan bagaimana agar anak ini jadi anak yang thayyibah, sholihah, mubarakah. Ini yang penting. Kalau sekedar minta anak, mungkin kita sudah punya anak. Tapi yang menjadi masalah bagaimana agar menjadi keturunan yang toyibah. Makanya para nabi, para rasul berdoa. Apa doanya? Mohon diberi duriatan toyibah. Seperti nabi siapa? Zakaria hunalika da'a Zakaria rabbahu di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Robnya. Apa doanya Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan untuk saya keturunan yang thayyibah keturunan yang apa? Tayyibah. Berdoa. Memohon. Jangan sekedar minta anak. Tapi apa? Duriatan tayyibah. Nabi Zakaria memohon kepada Allah, memohon kepada yang itu diberi keturunan yang diridui. Dalam ayat yang lain, yarisuni wa yarisu min Aliyakub wa waj'alhu Rabbi Rodiya Dalam surat apa itu? Surat Maryam. Disebutkan oleh Allah Ta'ala juga dalam surat Maryam. Kalau tadi surat Ali Imran. Ketika Nabi Zakaria berdoa, Ya Allah, berilah saya anak yang akan menjadi pewaris bagi saya dan keluarga Yakub. Waj'alhu Rabbi Rodiya. Jadikan dia anak itu anak yang dikapakno diridoi oleh Allah. Nah, anak yang diridhoi oleh Allah ini merupakan sebuah kenikmatan tersendiri setelah kita punya anak. Makanya orang soleh pun berdoa, Robi habli, Robana hablana min azwajina, apa terusnya? Wazuriya tina kurrata, ayun. Apa kurrata ayun? penyejuk mata. Apa maksudnya penyejuk mata? Ibnu Abbas menafsirkan kurrata ayun dalam tafsirnya amma annahu lam yakun kurrata Ayn ayyarawnahu sahihan jamila walakin ayyarawnahu muti'an lillah yang namanya anak yang menjadi penyejuk mata kata Ibnu Abbas bahwasanya yang namanya qurrata ayun bukanlah sekedar engkau melihat sohihan jamila. Bukan sekedar anak itu sehat, bagus. Walakin tetapi an yarawnahu muti'an lillah. Tapi engkau melihat anak itu taat kepada Allah. Itu yang namanya penyejuk mata. Apa itu penyejuk mata bagi anak? Anak yang taat kepada siapa? Kepada Allah. Coba sih antum punya anak subuh barakallahu fikum sudah bangun. Eh mana bangun bangun bangun. Hmm. Cuma diketuk pintu, bangun bangun bangun. Bangun dia, ambil air wudhu ambil sepedanya, Dikenjot ke masjid itu membuat mata, membuat hati kita tenang apa tidak? InsyaAllah. Menenangkan, menyejukkan hati. Tapi kalau antum punya anak, anak ini barakallahu fikum sudah umurnya sholat, dia tidak mau sholat, malah menentang orang tua, apa kira-kira hati antum? Adem apa Tratabat Pak. Sesek, tuh. <laughs> Apalagi kena mah, apa kena asma ya tambah sesek. <laughs> Duh, iya. Begitulah iya. ya nikmah anak. Baik. Idan al-ibrah bil banin wal banat wal intifa bihim. Kalau begitu, yang namanya anak laki, anak perempuan itu hakikatnya tak kala bisa dia memberikan manfaat. Yakni tabamu nikmah bihim. Itulah kesempurnaan nikmat anak. Hidakan wa'ala khairin. Kalau anak itu dalam kondisi baik. Wa idakan wa'ala solahin. Kalau anak itu soleh. Itu nikmah. Adapun kalau anaknya ma'idakan waala gharadalik waala alal aqs tapi kalau anaknya tidak soleh, tidak baik, itu jadi lawannya. Jadi kebalikannya. Jadi azab. Ya tidak? Jadi orang tua kata orang Jawa pak anak polah, wong tua pak kepradah pak. Yang mencuri anaknya yang diomai sopo. <laughs> Ah, bapak Ewa, pak. Ya, anaknya siapa? Oh anak itu. Oh sini bapaknya dipanggil. Insyaallah begitu jadi balak ada aturan jangan bawa HP hmm, namanya anak ke pondok nggak apa-apa HP akhirnya orang tua dipanggil dah dikasih surat tolong pondok sini ini anakmu bawa HP ini ini anakmu bukan oh ya anak saya aku <laughs> diingkari oh bukan orang itu tangga tidak mungkin betul anak saya itu kan begitu ya Famin dzalika farubama yakunun wabalan ala abaihim dan bisa menjadi petaka bagi bapak ibunya wa ala ummahatihim qala ta'ala dalam surat Taghabun ayat 14 jadi anak itu jadi bala kalau tidak soleh tidak khair dalam surat Taghabun 14 ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduan lakum fahdaruhum wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya dari istri anak kalian itu bisa menjadi musuh apa itu musuh aduan ai iradatu syarr minka dia menginginkan kejelekan darimu hmm. maka apa Kadang ada yang bisa menimpakan kejelekan bagimu fahdaruhum. Hati-hati dari eh, kejelekan anak dan istri. Kalau istri berbuat jelek, anak berbuat jelek, hati-hati ingatkan, ingatkan. Kenapa? Itu akan jadi petaka bagi kita. Faidan qad yakunu hadzal walad illam yakun salihah wa yakunu wabalan ala walidayh. Kalau begitu anak yang tidak soleh itu akan menjadi bala petaka bagi bapak ibunya. Yusibuhum minhu anwa wa alwan min al wa surur akan menimpa kepadanya bermacam-macam beragam-ragam kejelekan dan gangguan. Apa contohnya? Minal uquq durhaka Namanya anak tidak soleh. Disuruh orang tua, malah dia apa? Membangkang, menentang. Wadulem, memukul. wadorb wasab, mencaci. Wasatem, memaki. Hatta yasila li ba'dil abna wal bila illa qatli abaihim. Sampai pada tingkatan anak tega bunuh bapaknya. Ada terjadi? Gara-gara temennya motornya baru. Dia pun kepengen motor baru. Akhirnya apa? Karena abinya tidak bisa belikan. Diancam bapaknya. Belikan motor atau ini yang bicara? Masya Allah. Sambil megang belati Pak. Sama sekarang. Tidak mau kalah gaul. Karena bukan anak soleh bikin petaka bagi bapak ibunya. Wa ila qatli ummahatihim bahkan ada yang membunuh ibunya sendiri. Ada kisah menarik. Ada anak muda yang nakal. Dia itu eh, sukanya minum khamr. Mabok. Tak kala dia sedang mabok, namanya orang mabok, tidak sadar. Maka syaitan membisiki dia berzina. Maka tak kala dia sudah mabok, dia pun tidak sadar menzinai ibunya. Tak kala terbangun dan tersadar, ternyata ibunya yang dia zinai. Dia pun malu. Luar biasa. Apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Dari minum khamar, berzina, terus apa? Bunuh diri. Itulah dosa. Kata Ibnu Qayyim yang namanya dosa yuladu danban ahor. Dosa itu akan melahirkan dosa yang yang lain, yang baru, yang kadang lebih jelek. Nah, ya tidak boleh seorang e, menganggap remeh sebuah dosa. Wa bi ta'siril mukhadzarati wal khumur atau dia mengkonsumsi obat terlarang atau khamar aw kharad daling min asbabil muaktirat fa idan 'alal abbi al ummi ayyah rusa ghayatal hirs kalau begitu kalau anak kadang jadi petaka maka kalau begitu bapak ibu harus semangat perhatian untuk supaya diberi oleh Allah durriyatan tayyibatan salihatan mubarakah. Wa nahnu na'lam dan kita juga tahu anna salahal hidayah biadillah. Kita juga tahu kesolehan itu hidayah yang ada di tangan Allah. Bukan di tangan kita. Kita walaupun rajin beribadah, rajin takorub ilallah. Tapi hidayah ada di tangan Allah. Maka anak ini hidayahnya juga dari tangan Allah. Bahwa ya dimayasa wa bi Allah akan beri hidayah dengan sebab rahmat dan keutamaan bagi orang yang dikehendaki. Wa huwa yudhillu bi hikmatihi wa adlih disesatkan dengan keadilannya dan hikmahnya. Faida kana solabiyadillah. Kalau kebaikan itu, kesolehan itu hanya ada di tangan Allah. Qad yakulu qail idan madarul ab. Kalau begitu, apa fungsinya Bapak? Kalau hidayah dari tangan Allah, dah ya sudahlah. Naik pansen apik ya, jadi anak yang baik. Kalau memang jelek ya, jadi anak yang ispasrah nabailah. Gitu? Apa begitu? <laughs> Lalu apa fungsinya Bapak? Wa madarul um, apa fungsinya ibu? Fi solahil abna. Untuk menjadikan solehnya anak. Nakul, kami katakan. Anta alaika badul asbabi al-mumkinah. Yang pertama, walaupun hidayah itu ada di tangan Allah, Anda, wahai ibu, wahai bapak, mencurahkan sebab yang mungkin sebagai datanya kesolehan. Hmm. Yang pertama, mencurahkan apa? Sebab kalau dia umur 4 tahun, men bisa sholat, diajari sholat. Bisa ngajar sendiri enggak? Wah, saya enggak bisa Ustaz sibuk. Ya udah diantar ke tempat belajar. Kan gitu ya? Oh, di pondok ada itu 4 tahun. Nah, titip. Sebab itu apa? Sebab. Eh, apa menjamin? Menjamin tidak? Tergantung hidayah di tangan Allah. Kita berharap. Ya. Kita berharap. Wal istij wa alaika badul asbab bil wal ijtihad fiha. Dan juga apa yang kedua? Atasmu mencurahkan sebab dengan ijtihad bersungguh sungguh ijtihad bersungguh-sungguh mm -mm. maka asbabus salahil abda wal banat wallahu jalla wa ala lan bi biiznillah kalau sebab sudah ditempuh untuk jadi baiknya anak maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usahamu duit yang sudah dikeluarkan tenaga yang dikeluarkan Waktu yang dicurahkan itu bukan amalan yang sia sia dinilai. Hmm, dinilai oleh Allah. Maka jangan putus asa. Wah, saya sudah mengeluarkan 10 juta demi anak ini jadi anak soleh. Kita berpikirnya bukan 10 jutanya. Tapi nilai kesolehan siapa? Anak. Barakallahu fikum. Kalau antum diberi mobil baru, dengan anak yang soleh milih di eh? milik anak yang soleh kalau <laughs> itu misalnya ada satu paket ini anda dapat mobil baru tahun 2000 berapa sekarang eh, 12 keluaran terbaru langsung kuncinya STNK untuk antum dengan pilihan kedua punya anak yang soleh harus mengeluarkan 10 juta, milih nanti Pak. Ini kepen jadi anak soleh biaya ini. Tapi ini dapat mobil tanpa biaya. Milih nanti Pak. <laughs> Kata kita dengan biaya kadang eman-eman. Padahal jadi anak yang soleh. Terus jujur. Perjuangan. Butuh pengorbanan. Kalau sudah kita cinta kepada anak. Namanya cinta butuh eh? pengorbanan. Betul kata antum. Kalau antum mencintai anak yang soleh, yang banyak manfaatnya itu, maka kadang kita harus mengeluarkan apa? Pengor, korbankanlah demi yang anda cintai. Mengorbankan waktu, mengorbankan biaya, kadang mengorbankan tenaga. Barokallah yang sudah ada kadang dijual.